Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Kalau dulu orang yang ahli ibadah ngajak orang sholat berjamaah. Orang yang ahli ibadah ngajak orang untuk supaya mantep imannya. Kalau di akhir zaman orang yang ibadah karena bodoh ngajarkan ilmu hakikat yang enggak-enggak inti nggak perlu sholat sekarang sholat itu orang TK yang udah sampai sama Allah nggak perlu sholat artinya udah sama Allah kalau begitu Nabi dan sahabat TK dia sudah sampai karena Nabi banyak sholat sahabat banyak sholat TK semuanya orang ini yang udah sampai kepada Allah begitulah gambaran di akhir zaman. Benar sekali apa yang dikatakan oleh An-Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Memang kebanyakan orang yang punya ilmu sih itu banyak tertipu banyak terfitnah artinya terpengaruh dengan fitnah dunia sehingga mereka lebih senang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tinggalkan mengamalkan ilmu yang ia ketahui. Ilmunya cuma dalam ceramah dan nasihat. Hati nggak tambah takut sama Allah. Padahal ilmu itu adalah menghasilkan tak takut. Rasul ilm makhafatullah. Riwayat Rasul hikmah makhafatullah kepalanya ilmu, ujungnya ilmu, pusatnya ilmu adalah membuat orang takut kepada Allah. Bahkan Allah mensifati ulama di dalam Al-Quran bukan orang yang banyak ilmunya ngelantur, tapi orang yang takut kepadanya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ula, ulama karena itu ilmu kalau nggak diamalkan sekalipun dia ulama itu ilmunya nggak manfaat namanya yang pun yang mulia yang punya derajat yaitu jika ilmunya manfaat manfaat ilmu yang manfaat yang membuat orang semangat ibadah yang membuat orang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ilmu ilman. Ilmun fil qalbi. Fadzalika huwa al-ilmun nafi'." وعلم على اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم ilmu itu ada dua ilmu yang meresap dalam hati orang bisa khusyuk dengan ilmu orang tadi itu bisa mantep dengan ilmu tadi itulah ilmu yang manfaat kata Nabi ilmu yang cukup diucapkan dengan lisan jadi bahasa, jadi ceramah, jadi nasihat aja hati tetap sama dengan orang yang nggak punya ilmu cinta dunia masih tetap tergila-gila dengan jabatan dan pangkat masih tetap ilmu yang demikian ini kata Nabi adalah bukti Allah menyiksa hambanya nanti di hari kiamat. Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz?